leluhur. Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Bimo sebagai Kipancar Dumung, Novia sebagai Seruni, Jaja sebagai Sakala, Idris sebagai Prabu Sora, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chandra sebagai Bintarung, Ana Sambayon sebagai Lastri, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, prajurit Kawali berhasil melarikan diri dari tahanan pengawal-pengawal utama Raka Parumpang yang mengaku sebagai prajurit kerajaan Kawali. Diceritakan pula tentang rencana Raka Parumpang untuk mengadu domba antara Indra Prasta dan Kawali yang merupakan sekutu keraton Sunda. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Ki Panggilingan yang merupakan Panglima Pasukan Pengawal Perbatasan Wilayah Indraprasta menjadi berang manakala mengetahui kejadian yang menimpa para prajuritnya dan kemudian mengerahkan para pengawal yang ada untuk menuju pos penjagaan wilayah Kawali. Sakala, salah seorang prajurit pengawal perbatasan yang diberi tugas untuk melapor ke pusat, tiba di keraton Indraprasta dan menyampaikan berita dari Kipang Gilingan. Setan! Benar dugaanku. Kawali memang tengah mencari-cari persoalan denganku. Kawali benar-benar mencari kehancuran. Lalu di manakah hai pengawal prajurit yang terluka itu? Tumbi teman hamba itu berada dalam perawatan. Ah, tangannya, kedua tangannya terbakar ketika ia berusaha melarikan diri dengan memutuskan ikatan tali di tangannya dengan api yang berada di kamar tahanannya. Hmm. Akhirnya kau lihat sendiri, Dinda Seruni. Apa yang akan terjadi jika seandainya aku mengikuti keraguan-raguan yang selalu ada pada dirimu? Saat ini kita tentu masih berada dalam keadaan lemah yang akan menelan mentah-mentah hinaan Kawali. Hmm. Lalu apakah sekarang yang akan Kanda Dumung lakukan? Hei, eh, Dinda masih juga bertanya. Kanda akan mengerahkan kekuatan dan menyerang Kawali? Kanda tidak berusaha untuk mencari kejelasan atau menuntut tanggung jawab dari Prabu Kumara Dewa. <laughs> Apakah itu masih perlu? Hmm? Sikap seperti itu masih akan kita pegang. Rakyatku sudah terlalu lama mengeluh, meminta aku untuk mencarikan jalan keluar dari sikap mereka yang menutup jalur perdagangan dengan kita. Aku akan menyerang mereka. Aku akan memerintahkan panglima kita, Paman Langkah Dewa, untuk mengadakan persiapan perang. Kita akan menyerang Kawali secepatnya sebelum mereka menyadari sikap dan gerakan kita. Ah, baiklah, Kanda lakukan saja apa yang baik menurut Kanda. Dinda akan beristirahat. Hei, sakalah. Kau boleh kembali sekarang. Bersiaplah di tempatmu, pos penjagaan perbatasan. Kau bergabung nanti jika pasukan besar tiba di perbatasan. Ah, baiklah, Tuanku. Jika begitu hamba mohon diri saja. mertumu. Sejak sore hari mendengar berita dari perbatasan, belum juga kembali ke kamar. Pastilah Kanda Pancar Dumu tengah mempersiapkan pasukan besarnya untuk mengadakan serangan besar-besaran. Uh, Ayahanda Prabu Sora pasti akan bertepuk tangan mendengar berita ini. Hmm, sudah dua hari aku tidak menjenguk ayahanda di kamarnya. Kasihan sekali. Biarlah aku akan coba menemui beliau sekarang. kekuasaan Karang Sedana pasti tidak akan membiarkan sekutunya bergerak sendiri. Susunlah strategi dengan sebaik-baiknya. Hmm. Sayang sekali, sayang sekali. Jika saja aku tidak lumpuh seperti ini, aku akan dapat banyak membantu Indra Prasta. Ah, ayahanda telah mendengar segalanya dari Kanda Dumung. Iya. Yeah. Dia telah menjelaskan segalanya. Aku menyukai suamimu itu, Seruni. Dia mempunyai semangat yang hebat. Tapi sayang sekali kepandaiannya belumlah terlalu dapat diandalkan. Jika saja Dewi Jambi ada, mungkin keadaanku ini akan dapat tertolong. Dewi Jambi? Ya. Dukun sakti itu kini telah lenyap dari pondoknya di pinggir kali Cipunagara. Ah, suamimu telah mengirimkan orang untuk mencarinya. Besok aku akan keluar melihat persiapan pasukan Indra Prasta di alun-alun. Ah, sayang sekali. Semua ini harus terjadi. Ah, aku tidak menyukai perang, Ayahanda. Aku pun tidak, Seruni. Tetapi untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, untuk mempertahankan kehormatan kita, perang itu tetap diperlukan. Uh, tetapi bukankah menurut ayahanda, Prabu Purbaya itu yang mengalahkan ayahanda? Beliau memiliki kepandaian yang tinggi? Hmm, iya. ia memang memiliki kepandaian yang tinggi. Tetapi bukan berarti tidak dapat dikalahkan. Aku mengkhawatirkan nasib ribuan prajurit Indra Indraprasta, Ayahanda. Saya khawatir mereka semua akan hancur digilas oleh kekuatan Kawali dan sekutu-sekutunya. Karena itulah, aku sudah menjelaskannya pada suamimu, Pancardumu, untuk menggunakan siasat ataupun strategi dengan sebaik-baiknya. Ah, sayang sekali, sayang sekali. Hanya Dewi Jampi yang dapat menolongku memulihkan kembali seluruh kepandaianku dengan menyambung kembali urat utamaku yang telah diputus oleh Purbaya. Ah, sudahlah. Lupakanlah semua itu, Ayahanda. Ayahanda sudah berusia lanjut. Duduk dan tenang-tenang saja di istana Indra Prasta ini, ya, Ayah. Ya, aku mengerti. Aku mengerti, Seruni. Ah, baiklah, Ayahanda. Jika begitu saya permisi. Mungkin Kanda Pancar Dumung sudah kembali dan mencari-cari saya. Eh, saya pamit, Ayahanda. sebuah desa di wilayah Indraprasta yang tidak jauh dari perbatasan Kawali. Dasar perempuan jalang. Tidak tahu malu. Apa saja yang kau lakukan selama aku pergi meninggalkan desa ini? Aku tidak melakukan apa-apa, Kakang. Aku menunggu Kakang dengan setia dari hari ke hari. Kenapa tiba-tiba saja begitu Kakang pulang langsung marah-marah dan memukuli aku seperti ini? Aku malu dilihat orang-orang, Kang. Biar semua orang tahu. Biar seluruh penduduk desa ini tahu bahwa aku masih sanggup mengajarmu. Ah, ah. Sang adalah seorang pemuda baik-baik. Janganlah Kakang menuduhnya demikian keji. Aku bersumpah, Kakang. Aku bersumpah. Hmm, dengan sumpah. Sebentar lagi kau akan melihat Sungkana akan menerima ganjarannya. iya. Kau keterlaluan sekali, Kakang. Eh, mau lari kemana kau wanita jalang? Hei, berhenti, berhenti. wanita muda yang merupakan istri dari laki-laki muda yang gagah itu masih juga belum puas nampaknya. Ia mengejar istrinya yang berlari meninggalkan pinggiran desa menuju tanah lapang yang membatasi desanya dan hutan loyang. Tetapi ketika wanita muda itu tiba di gerumbul semak yang kecil, laki-laki muda yang mengejarnya itu tidak berhasil menemuinya. Kemana wanita jalan itu? Nah, iblis! iblis! Apakah iblis hutan loyang telah membawanya masuk ke dalam bumi? Ah, semak dan bebatuan hanya sekitar dua tombak. Bagaimana mungkin dapat menyembunyikannya? aku akan memeriksanya lebih teliti lagi. Uh, ya. Ah, gila. Semak ini sudah habis kubabat. Tapi istriku tetap tidak dapat Pastilah iblis bumi ataupun iblis hutan loyang telah menelannya. Uh, eh. lakukan untuk menghadapi kemarahan suamiku? Apa yang dapat aku lakukan? <laughs> Kakang Bintarung sudah tidak lagi bersikap manis padaku sejak beberapa bulan yang lalu. Dan kini dia mencari-cari masalah. Menyangka aku telah berbuat serong dengan Kakang Sungkana, salah seorang penduduk desa sudah nasibku barangkali. Aku harus menerima semua penderitaan ini. Biarlah. Sebaiknya aku kembali saja dan menerima apapun yang akan dilakukan Kakang bintaro Wanita tolong. Bodoh. Iya, iya. Tolong. Lemah. Tidak berguna saja jadi permainan dan alas kaki kaum lelaki. Hapus air matamu. Jangan menangis dan memperlihatkan kelemahanmu di hadapanku. Hapus air matamu. Tegakkan dadamu. Jangan memperlihatkan kelemahan dirimu sebagai seorang wanita. Dengar. Dengar perintahku ini padamu. Kau harus kembali lagi ke desamu. Dan beri hajaran pada suamimu yang sombong, angkuh, dan tidak menghargai wanita. Tapi, tapi bagaimana mungkin itu? Aku adalah wanita lemah yang tidak... Diam! tidak ada wanita yang lemah. Mulai saat ini, aku, aku akan menjadikanmu, kaum wanita, menjadi lebih perkasa dari laki-laki. kamar dan turun ke bumi kah? Nyai nampak begitu perkasa dan cantik jelita. Walau dalam keadaan yang penuh dengan kesederhanaan. Kau akan tahu siapa diriku nanti. Tetapi saat ini juga, sebelum matahari tenggelam, kau sudah harus memberikan pelajaran pada suamimu yang sobok itu. Nah, apakah kau mau melakukannya? Seandainya saya mampu, tentu saja saya akan melakukannya, Nyai. Aku akan mengajarkan padamu bagaimana caranya memberikan hajaran pada setiap laki-laki yang sombong. Nah, kau lihatlah ini. Perhatikan tanganku ini. Tegangkan jari tangan kananmu. Ayo, lakukanlah. Mm, mm, mm. Beginikah, Nyai? Lakukan dengan sepenuh kekuatanmu. Tegangkan lagi. Eh. Ah, iya, iya, bagus. Bagus. Nah, langkah selanjutnya adalah usahakan agar suamimu menjadi marah besar padamu. Saya harus membuat marah suami saya. Ya. Ah, ya, ya. Tidak terlalu sukar untuk melakukan hal itu. Karena pada dasarnya ia memang sudah membenci saya, Nyai. Tetapi ingat, kau harus membuatnya marah besar. Dengan begitu, Aku akan membuat urat-urat di seluruh tubuhnya akan lebih merenggang dan mudah bagimu untuk memberikan hajaran padanya. Tapi apakah yang harus saya lakukan kemudian, Nyai? <laughs> Kau cengkeram dan tarik urat besar di pinggangnya. Hmm, ini. Ini, di sebelah sini. Nah, cobalah kau raba pinggangku ini. uh, ini. Uh, uh, bukan. Ah, bukan, bukan begitu. Hmm. Sedikit turun ke bawah. Yeah. Iya, iya, iya. Tepat. Nah, itulah uratnya. Uh. Ah. Cengkeram urat erat-erat dan tarik sekuat tenagamu. Nah, kau mengerti? Mm, uh, iya, Nyai. Bagus. Sekarang, cobalah kau lakukan dengan gerak yang lebih cepat. Cobalah. Wanita sakti yang telah menolong menyelamatkan wanita muda dari siksaan suaminya ternyata adalah Anting Bulan. Bagaimanakah kisahnya wanita yang tengah dilanda oleh kehancuran hati karena ulah suaminya, Raden Saka, bisa berada di hutan loyang sekitar desa Haurgelis? Untuk jelasnya, marilah kita ikuti kisahnya ketika mendapat serangan badai di tengah lautan. jatuh tidak sadarkan diri di balai-balai bilik perahu layar sambil memeluk bayinya. Badai terus mengamuk, menyapu gelombang laut yang membawa perahu layar kecil itu hingga pantai. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-18 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Sunario sebagai Kipandan, Chandra sebagai Pintarung, Ana Sambayon sebagai Lastri, dibantu oleh Jimmy. Pembawa cerita Neni Sumardi, selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Pancardumen dari Indraprasta tengah berusaha untuk menyerang Kawali. Juga diceritakan tentang Anting Wulan yang menyelamatkan seorang wanita muda dari siksaan suaminya yang kejam. Dan Anting Wulan yang kini tengah diamuk oleh pengaruh nenek Ranggis mempersiapkan wanita muda itu untuk membalaskan dendamnya pada suaminya. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan pula tentang kisah dari Anting hingga tiba sampai akhirnya tiba di sebuah hutan lebat, hutan loyang. Nah, aku akan mencari tempat yang tepat yang dapat aku pergunakan untuk sepanjang masa bersama dengan kelompokku. Ruangan ini banyak menyimpan segala sesuatu untuk keperluanku, keperluan kelompokku. Ah, aku akan mencoba menundukkannya beberapa ekor kaca. Hmm, ah, tidak biasa-biasanya. Hewan raksasa ini biasanya selalu berkawanan, berkelompok ke sana kemari. Akan kulihat seberapa hebat kekuatannya. Hmm. Kau tidurlah di bawah ini dulu ya kayaknya. Ibumu akan mencarikan mainan untukmu. Nah, tidur baik-baik ya nak ya. Nah, sebaiknya memaksa agar raksasa hutan itu jatuh terduduk. Tetapi ternyata gajah liar itu merasakan adanya tamu tidak diundang yang berdiri di atas tubuhnya, mengamuk, menerjang pohon besar, sambil sesekali memukulkan belalainya ke arah punggungnya. punggungmu dan melumpuhkan dirimu dengan kekuatan saktiku. <laughs> Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu ataupun menyakiti dirimu. Kau benar-benar hewan perkasa. Kelak, aku dan kelompokku akan membutuhkan tenagamu, bantuan. Anting Wulan mendekati gajah yang kini terduduk lemas. Diusap-usap wajah dan kepalanya. Beberapa saat kemudian, ketika hewan raksasa itu menyadari bahwa manusia di hadapannya tidak akan mengganggunya, ia mulai membalas belayan tangan Anting Wulan dengan belalainya. Binatang pintar. Hmm, rupanya kau mengerti bahwa aku tidak akan menyakiti dirimu. Nah, sebentar lagi tenagamu akan pulih. Nah, nah. Hmm, rupanya tenagamu sudah pulih kembali. Kau boleh pergi untuk melanjutkan kembali mencari makan. Aku akan mencari tempat di sekitar hutan ini untuk tempat tinggalku. Beberapa saat kemudian, Anting bulan telah berhasil menemukan sebuah gua yang cukup besar untuk bermalam dan tinggal untuk waktu yang panjang. Tetapi menjelang sore hari, ketika ia sedang melihat-lihat hutan di sekitar tempat tinggalnya, ia mendengar teriakan dan tangis seorang wanita yang tengah dikejar-kejar oleh seorang laki-laki. Ternyata wanita itu mempunyai nasib yang hampir bersamaan dengan dirinya. Karena itu, Anting Wulan berniat mengambilnya sebagai murid dan memberikan pelajaran juga sekaligus dendam dan kebenciannya kepada kaum lelaki. Aku menunggumu kembali di sini. Sebelum malam tiba, kau sudah harus tiba kembali di sini. Uh, saya akan melakukan apa yang Nyai perintahkan. Bagus. Percayalah, kelak kau akan menjadi murid utamaku. Kau akan menjadi seorang tokoh yang tanpa tanding di tanah Pasundan ini. Nah, berangkatlah. Saya pergi, Nyai. laki-laki muda yang merupakan istri dari wanita yang ditolong Anting Wulan membawa banyak penduduk desa Haur Gelis untuk mencari istrinya yang hilang secara misterius di pinggiran desa Haur Gelis yang berbatasan dengan hutan Loyang. Kejadian itu benar-benar aneh. Lastri menghilang begitu saja di sekitar gerumbul semak yang tidak terlalu luas ini. Tetapi ada beberapa orang penduduk desa yang melihat bahwa engkau memukul anakku itu. Jika sampai anakku tidak dapat kutemukan, engkau harus bertanggung jawab, Pintaro. Aku harap engkau pun tidak sembarangan menuduhku Ki Pandan. Anakmu adalah istriku, dan aku pantas untuk memberi hajaran kepadanya. Ah, setan! Kau masih saja menuduh anakku sebagai wanita jalang. Oh, kubunuh kau. Ah, hup. Berhenti! Sarungkan kembali golokmu itu, Kipandan. Kedatangan kita ke sekitar pinggiran hutan Noyang ini adalah untuk mencari anakku. Hah, biarlah kita temukan dulu anakku. Setelah itu, baru kita selidiki masalahnya. Ah, tapi Kitantra, aku justru khawatir anakku sudah mati karena kebiadabannya. Uh, cerita tentang iblis hutan loyang yang membawa lari anakku hanya di karang-karang saja untuk menyembunyikan perbuatan terkutuknya itu. Orang ajar. Kau benar-benar keterlaluan menduduhku demikian, pandan Orang tua tidak tahu diri. Cukup, cukup. Aku tidak ingin melihat kalian bertengkar di hadapanku lagi. Kuasai diri kalian. Ayo, ah. kuasai emosi kalian. Mari kita lanjutkan pencarian ini. Ayo, kita berangkat lagi. Oh, masih jauhkah gerumbul semak yang kau maksudkan itu, Bintarung? Ah, tidak lagi, Paman. Ah, itu. Semak-semaknya sudah nampak dari sini. Oh, itu? Gerumbul kecil seperti itu? Ah, benar, Paman. Ayo, Percepat langkah kalian. Hari sudah mulai senja. Aku tidak mau kemalaman berada dekat dari hutan yang angker itu. Ayo! Wajahnya sudah mulai tertutup oleh ujung-ujung pepohonan hutan loyang yang menjulang tinggi. Bias sinarnya yang meredup melahirkan warna-warna indah, kuning, jingga dan merah. Akan tetapi keindahan sinar mentari saat itu tidak mampu meredam suasana seram di pinggiran hutan loyang. Iya benar, iyalah istri anakku. Nampaknya anakmu tidak kurang suatu apapun, Pandang. Oh, oh Lastri. Ah, ayah. Ayah. Oh, bagaimana keadaanmu? Apa yang terjadi dengan dirimu, nak? Kau, kau disakiti oleh suamimu. ia memandang lekat pada Bintarung suaminya yang kini mulai dibencinya. Kemudian ia melangkah mendekati Bintarung yang memandangnya dengan penuh tanda tanya. Benar ayah, laki-laki ini telah menyakiti hatiku. Laki-laki ini bermain gila dengan banyak wanita. Aku telah mendengarnya dari banyak orang. Tetapi ia justru menuduh aku dengan tuduhan yang menyakitkan. Dan tadi ketika ia kembali, ia memukul dipukuli dan kemudian membawaku ke pinggiran hutan ini. Jika aku tidak cepat lari, mungkin golok di pinggangnya telah menebas leherku. Ah, kau, kau. Ya. Mati dan terbujur di dalam tanah di pinggiran hutan ini jika tidak cepat-cepat melarikan diri. Setan, kau benar-benar wanita jalan. Kau yang pantas untuk kebunuh. menjadi naik pitam mendengar Lastri istrinya melebih-lebihkan apa yang telah dibuatnya. Laki-laki muda itu kemudian mencabut goloknya siap untuk menebas wanita di hadapannya. Kipandan berteriak melompat menerjang ke arah pintarung menantunya. Sementara itu kepala desa Haurgelis yang berada dua tombak di hadapannya juga maju untuk menahan serangan pintarung. Tetapi yang terjadi kemudian adalah di luar dugaan para penduduk desa Haurgelis. Lastri, wanita lemah yang semula dikhawatirkan akan mendapat celaka, menerjang dan mencengkram pinggang kiri Bintarung yang saat itu siap mengayunkan goloknya. Lastri, apa yang sudah kau lakukan? Bintarung! Bintarung! Kau, kau sudah membunuhnya, Lastri. Tidak, tidak mungkin, Kitandra. Tidak mungkin Lastri membunuh Bintarung. Dia, dia hanya mencengkeram pinggangnya. Coba, coba kau lihat keadaannya. Kipandan, Kitandra, dan beberapa penduduk desa merubung mendekati tubuh Bintarung yang terbujur kaku. Sementara itu Lastri berdiri terpaku, seakan-akan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba suasana di pinggir hutan loyang menjadi semakin keker. Lastri lari. Lastri! Lastri! Kemana oh, Lastri? Oh, kemana anakku Lastri? Oh, oh, iblis. Sekejap yang lalu anakmu masih berdiri di tempat itu. Aku baru saja mengalihkan pandanganku beberapa saat. Oh, iblis. Iblis! Lastri, Lastri jadi hantu. Hantu, Lastri menjadi hantu. Lastri menjadi hantu pembunuh. Lari, lari. Aku Aku telah membunuhnya, Nyai. Kenapa engkau menyesalinya? Bintarung suamimu adalah laki-laki sombong yang pantas menerima pembalasan darimu. Sudahlah, jangan menangis lagi. Tinggallah bersama-sama denganku di hutan ini. Kita akan menjadikan hutan ini sebagai sebuah perguruan besar. Perguruan yang hanya dihuni oleh kaum wanita. Hmm, perguruan kembang hitam. Ya, Aku menamakannya perguruan kembang hitam. Dan kau, Lastri, adalah murid utamaku. Nah, marilah kita cari dan kumpulkan anggota perguruan ini. Tapi, bagaimanakah kita mencarinya, Nyai? Siapa saja yang akan Nyai ambil untuk murid perguruan ini? Kita akan mulai dari tempat yang terdekat, desamu. Haurgelis? Hmm? Jadi desamu bernama Haurgelis? Iya. Ah, Tentu di desamu banyak sekali gadis-gadis yang cantik. Wanita-wanita yang dapat kita bawa kemari. Tapi mana mungkin mereka akan mau, Nyai? Tinggal di dalam hutan seperti ini. Lain halnya denganku. Hmm, yang telah salah langkah membunuh suamiku sendiri. Aku akan membawanya secara paksa. Aku akan mengambil mereka satu persatu. Atau mungkin sekaligus dua orang gadis dari desa Horkelis. Di desa kami terdapat belasan anak gadis. Tapi saya harap Nyai jangan sampai salah mengambil. Mereka yang telah berumah tangga dan mempunyai anak, janganlah Nyai usik. Kau benar, Lastri. Aku hanya akan membawa kemari gadis-gadis saja. Ah, dan bagaimana dengan engkau sendiri? Kau sudah mempunyai anak? Saya baru saja menikah, Nyai. Baru enam bulan. Tapi suami saya telah tergoda dengan wanita lain. Benar-benar memalukan. Saya adalah wanita yang... Hentikan tangismu, Lastri. Hentikan! Ini adalah peringatanku yang terakhir. Jika kau masih juga menunjukkan kelemahanmu sebagai wanita, aku akan mengajarmu, menghukummu dengan hukuman yang seberat-beratnya. Ya, saya berjanji, Nyai. Saya berjanji untuk menjadi wanita yang tegar sebagaimana Nyai. Lastri menghapus air matanya. Tanpa mengenal takut, ia tengadah menatap wajah wanita di hadapannya. Anti Mulan yang melihat perubahan sikap Lastri tersenyum dan kemudian memeluknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.